Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya melalui bencana, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa itu semua terjadi bukan hanya semata-mata bencana alam, tetapi karena murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala murka kepada apa yang telah kita perbuat manusia ini. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an hampir-hampir langit dan bumi itu pecah disebabkan anda'u rahmani walada ada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak sangat sering terjadi bencana musibah di tanggal atau akhir Desember yang mana akhir Desember itu ada hari raya yang mereka merayakan hari kelahiran anak Tuhan mereka mengatakan Allah punya anak padahal kita setiap kali membaca kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Allahu somat Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan Kita setiap kali membaca ayat ini, tapi sangat disayangkan ketika ada hari Natal, kita ikut merayakan hari pengangkatan anak Tuhan. Alhamdulillah Ketika hari tahun baru, hari besar mereka yang mengatakan Allah punya anak, kita pun ikut merayakannya. Maka jangan salahkan kalau misalnya Allah turunkan azabnya sebagai bentuk peringatan kepada kita agar kembali kepada Allah dan jangan mengucapkan selamat kepada mereka karena mereka tidak selamat. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Coba renungi berapa banyak musibah yang turun di bulan-bulan tersebut Karena memang banyak kemaksiatan yang terjadi Langit marah Langit bumi hampir pecah Karena ada anggapan Allah punya anak Kita bertobat kepada Allah Barangkali kita pernah melakukan hal tersebut Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Semoga Allah menjaga kita dari mara bahaya. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada murkanya di dunia dan juga di akhirat.